Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ikhwani Fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan usia oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar dan mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah dan insya Allah kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita masih di seputar tentang sifat fisik Rasulullah SAW. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang ini masuk ke bab yang ketiga, babu maja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat yang ada berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya kitab ini memuat banyak fawaid atau manfaat ilmu, faidah ilmu yang luar biasa besar dan banyak. Menjelaskan secara detail dan rinci berkenaan dengan sifat dan kepribadian Rasulullah SAW mulai dari sifat fisik, halkiyah, ataupun e, sifat batin ya, jiwa kepribadian ya, ya Dan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi ma syaihihi fid dharaini Allahumma amin. Wa isnadi ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah qala حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه Ini hadis yang ke-24. Taib. Coba kita lihat catatan kakinya Hadis eh, yang ke-24 ini diriwayatkan oleh alimah Muslim di dalam kitab sahih beliau di dalam kitab Fadail bab sifatu sya'ri an-nabi SAW bab tentang uh, sifat rambut Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di dalam sunannya nomor 4186. Diriwayatkan juga oleh An-Nasai di dalam sunannya nomor 5234. Taib. Kemudian diriwayatkan juga oleh uh, Ibnu Majah nomor 3634 dan Al Imam Ahmad Eh, di nomor 113, 118, 125, 135, 142 dan seterusnya. Baik. Nah, ini uh, adalah hadis yang nomor 24 ya. Sahih. Jadi dalam hadis disebutkan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hujrin Kemudian telah mengabarkan kepada kami Ismail ibn Ibrahim daripada Humaid dari Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW itu rambutnya ya, rambut Rasulullah SAW itu sampai ke pertengahan kedua telinganya begitu ya. jadi panjangnya itu adalah sampai ke pertengahan kedua telinganya. Baik. Kemudian hadis yang ke-25 wa bihi ilaihi qala haddatsana Hannad bin Asri akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham an Hisham bin Urwah ya Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair gitu ya, an Aisyah radhiyallahu anha Qalat kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa duna wafrah Hadis yang ke-25 ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam uh, kitab atau rojul nomor 4187. Taib. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3635. Kita artikan. Jadi telah menceritakan pada kami Hanad ibnu Sari telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman ibnu Abi Zinad Taib daripada Hisham ibnu Urwah ya daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha ia berkata aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina in wahid dalam satu bak mandi wa kana lahu sya'run fawqal jummah jadi beliau SAW memiliki rambut fawqal jummah ya di dalam penjelasan hadis ini lihat di bawah. Qauluhu fauqal jummati al jummatu min sya'ri ra'si ma pola hatta yaskutu alal katifain. Ya. Jadi fauqal jummati maksudnya adalah uh, jummah itu adalah rambut yang uh, panjang sampai hampir menyentuh dua uh, ya rambut yang panjang yang menyentuh dua bahu begitu ya. Taib. Rambut yang panjang yang menyentuh dua bahu. Taib. Wadunal wafroh. Qauluhu di catatan kakinya ini. Dunal wafroh Al-wafratu sya'ru ra'si idza wasala ila uh, dohmatil udhun. Ya. Jadi yang disebut wafro itu adalah rambut kepala yang sampai ke cuping telinga. Begitu ya. Jadi rambut Nabi Sallam itu tidak sampai ke jumah tapi di atas wafroh melebihi wafro, Artinya apa? Artinya melewati cuping telinga, tapi tidak sampai rambutnya itu ke pundaknya ya. Tidak sampai ke pundaknya, ke bahunya. Wassalam. gitu. Jadi pertengahan di antara telinga dengan pundak itu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dia. Kemudian kita lanjutkan di rambut Rasulullah itu kadang begitu ya. Eh, kalaupun panjang adalah sampai uh, eh, faukol jumati dunawafrohi. Eh, tidak sampai ke pundak atau bahu, tapi juga melewati cuping telinga. Kemudian hadis yang ke-26, wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' ahbarana Abu Qatan. Ya, akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam marbu'an بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شهمة أذنيه Baik. Hadis yang ke-26 ini menceritakan telah menceritakan pada kami Ahmad ibnu Mani' telah mengabarkan kepada kami Abu Kopon, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah daripada Abu Ishaq daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ya ia berkata Rasulullah SAW itu adalah sosok yang pertengahan marbu'an ya adalah sosok yang pertengahan marbu'an. Ba'ida ma baina mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi. Jadi sosok yang pertengahan ideal dalam bahasa kita ya. Lebar jarak antara kedua pundaknya. Ya. Jadi jarak antara kedua pundaknya le lebar. Dan rambutnya ya rambutnya wakanat jumatuhu tadribu syahmata udunaihi dan rambutnya sampai meliputi cuping dua telinga. Jadi rambut Rasulullah SAW itu sampai melewati atau meliputi cuping dua telinga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini hadis sahih insya Allah. Kemudian hadis yang ke-27 وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا وهب, وهب ابن جرير ابن حازم قال ia berkata Haddathani abi an data qala qultu li Anasin radhiyallahu anhu keifakanah kana sya'ru Rasulillah sallallahu lam yakun bil ja'di wala bis sabit kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai ini hadis yang ke-27 telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar telah mengabarkan kepada kami Wahb ibnu Jarir Wahab ibnu Jarir ibni Hazim ia berkata telah menceritakan padaku ayahku ya yaitu Jarir ibni Hazim daripada ada, ia berkata aku mengatakan kepada Anas ya maksudnya adalah bertanya begitu bertanya kepada Anas bagaimana sifat rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka Anas menjawab radhiyallahu anhu lam yakun bil jadi rambut Rasulullah SAW itu tidak keriting tidak kribo wala bisa beti wala bisa bit dan juga tidak lurus seperti lurusnya rambut perempuan. Karena ya belugu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Rambutnya itu panjangnya sampai ke cuping dua telinganya. Ya. Jadi rambut Rasulullah SAW itu panjangnya sampai ke cuping dua telinganya. Tamam? Itu dia nomor 27. Baik. Sekarang hadis yang ke-28 ya sebentar kita lihat catatan kakinya baik kita lanjutkan ke hadis yang ke-28 hadatsana Muhammad bin Yahya ibni Abi Umar akhbarana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani'in binti Abi Talib qalat قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر telah menceritakan pada kami Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar ya Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah daripada ibni Abi Najih daripada Mujahid dari Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha Qalat ia berkata, Qadima Rasulullah SAW Makkata Rasulullah SAW tiba di Mekah ya dalam suatu perjalanan ya, khidmatan ya. Jadi Rasulullah SAW tiba di Mekah dalam suatu perjalanan, dari suatu perjalanan. Walahu arba'u godair. Ya, dan beliau pada saat itu Rasulullah memiliki empat jalinan rambut. Ya. Empat jalinan ram, rambut. Qauluhu walahu arba'un godair jam'u godiroh. Jadi godair itu adalah jama' dari godiroh. Biwazni azimah. Waddofair biwaznihi. Ya, dengan bentuk seperti kata azimah, godiroh azimah kalau gedair itu seperti dofair atau masajid. Sigot mentahal jumu. Ya. Qala al-Hafiz fahasilul khabar anna sya'rahu tola hatta soro zawaibu eh, hatta soro zawaib fadofarahu arba'a aqais wa hadha mahmul 'ala al-hali allati yabu'du ahduhu bi ta'ahudihi ya bi ta'ahudihi sya'rihi fiha wa hiya halatu syughli bis safari wa nahwihi wallahu a'lam ya jadi dimaksud empat godair ini adalah rambut sesalam itu panjang ya sampai eh, apa harus di dijalin ya begitu ya harus diikat begitu Baik, harus diikat kemudian eh, apa jadi eh, ini sebab apa sebab Nabi Sallam pada saat itu tersibukkan dengan safar. Ya. Tersibukkan dengan safar salawatullah alaih sehingga uh, dalam satu waktu beliau salam me menjalin uh, rambutnya begitu ya mengikat rambutnya Taib. kemudian sekarang hadis yang selanjutnya Hadis yang ke-29 Wabihi ilaihi qala hadasana Suwaid ibn Nasrin Hadasana Abdullah ibn Mubarak An Ma'marin An Sabitin An Anasin radhiyallahu anhu Anna sya'ra Rasulullah SAW Kana ila ansofi uzunaihi Ini hadis yang ke-29 Ya, hadis yang ke-29 ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunan beliau di dalam kitab At-Tarajul. Baik. Di dalam kitab At-Tarajul. Ya. Jadi hadis ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak daripada Ma'mar, daripada Sabit, daripada Anas, daripada Anas ya, sahabat Nabi SAW. Daripada Anas, apa kata Anas? Bahasanya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dahulu itu sampai ke pertengahan kedua telinganya ila Sofi Uzunehi. Kemudian hadis yang ke-30 وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in summa faraqa Rasulullah sallallahu wasallam ini hadis yang ke-30 ya. Hadis yang ke-30. Baik. Jadi hadis yang ke-30 ini berisi telah menceritakan pada kami Suaid ibnu Nas ya telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak daripada Yunus ibnu Yazid daripada Zuhri Az-Zuhri telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah daripada ibnu Abbas radhiyallahu ma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW, anak Rasulullah SAW karena yusdilu sya'rahu. Jadi Rasulullah SAW dulu menjulurkan rambutnya gitu ya dibiarkan begitu wa kana musyrikuna yafriquna ru'usahum dan kaum musyrikin pada saat itu membelah dua ya rambut mereka gitu. jadi kalau Rasulullah SAW itu dijulurkan begitu ya tidak dibelah dua nah kalau orang-orang musyrik membelah dua rambut mereka Tayyip. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum dan ahlul kitab senantiasa menjulurkan atau menguraikan rambut mereka. Ya, tidak dibelah dua Dan Rasulullah SAW ya dahulu suka menyamai ahlul kitab ya. suka menyamai ahlul kitab dalam perkara-perkara yang belum ada syariat di dalamnya begitu ya jadi di antara kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah suka menyamai ahlul kitab ya. timbang orang mush musyrik ya. karena apa karena memang ada kesamaan dari sisi sama-sama menerima uh, kitab samawi gitu ya. meskipun ada penyelewengan di dalamnya ya oleh orang-orang ahli kitab tapi Nabi SAW suka menyamai mereka. Baik. Kemudian summa faroko Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW membelah dua rambutnya, gitu ya, dalam beberapa waktu. Tapi itu hadis yang ke-30. Nah, sekarang hadis yang ke-31 wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Basyarin akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi'in al-Makki an Ibn Abi Najihin an Mujahidin an Ummi Hani'in qalat Ra'aitu Rasulullah sallallahu za dofair arba. Baik. Ini hadis yang ke-31. Hadis sahih. Baik. Ini hadis sahih isinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi daripada Ibrahim ibnu Nafi al-Makki daripada ibnu Abi Najim daripada Mujahid dari Ummu Hani radhiyallahu anha ia berkata "Pak itu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW Zadofair Arba memiliki empat jalinan rambut. Taib. Ini sebagaimana tadi riwayat yang sebelumnya. Di riwayat sebelumnya di di nomor hadis yang ke-28 ya. Taib. Jadi Rasulullah memiliki empat jalinan rambut ya. Kalau di hadis yang ke-28 itu disebutkan Rasulullah SAW itu uh, apa dari perjalanannya karena dari perjalanan biasanya sulit untuk untuk apa untuk menjaga rambut gitu ya untuk apalagi di kondisi perjalanan pada saat itu di masa Rasulullah SAW yang tidak senyaman sekarang ya. jadi eh, untuk menjaga kerapihan rambut itu harus dijalin tamam Nah itu insya Allah adalah hadis yang terakhir yang kita baca. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajian kita dalam kitab Asyama'il di pertemuan selanjutnya masuk pada bab yang keempat bab tentang sifat bagaimana Rasulullah SAW bersisir ya insya Allah kurang dan lebihnya mohon maaf kita tutup dengan istighfar dan kafir majlis. astagfirullahaladzim Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.